Terima kasih kepada para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Ustaz Syekh Abu Hanifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الكريم المنان ذي التول والإحسان وصلى الله وسلم على خير الأنام حبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين اللهم يا ربنا أهلك اليهود والنصارى أهلك اليهود والنصارى أهلك اليهود والنصارى اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amma ba'd Hadirin hadirat Para jamaah Para pemirsa, para pendengar Yang mudah-mudahan Anda semuanya Selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak lupa Orang yang sangat kita rindu-rindu nasihatnya Beliau guru kita Buya Yahya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mempercepat proses kesembuhan beliau sehingga ke depan beliau akan bergabung dengan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan harus yakin Allah jika menghendaki kebaikan kepada hambanya Maka sungguh Kesempatan-kesempatan Di dalam meraih ridha Allah Selalu dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu tanda bahwasanya diri kita dikehendaki baik May yuridillahu khairan yufaqihu fid Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan dipermudah dirinya untuk senantiasa rindu menambah urusan agamanya. Menambah kebaikan-kebaikan dalam urusan agamanya. Akan diberi pemahaman akan urusan aga, agama. Sehingga kesibukannya tiada lain kecuali menambah ilmu. Menambah ilmu. Menambah ilmu dan berbuah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, seseorang yang dia tidak dikehendaki baik oleh Allah, maka kesibukannya adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan kesibukannya adalah sesuatu yang menjadikan Allah murka. Sesuatu yang menjadikan Allah marah. Ini adalah tanda dari hamba-hamba yang tidak dibimbing oleh Allah. Maka dari sini ada derajat-derajat atau pangkat-pangkat di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ada pangkatnya al-mu'minin. Oh, ini orang-orang istimewa, ahli iman. Al-mu'minin. Ada juga lagi al-muttaqin. Ini juga orang-orang soleh, orang-orang baik. Dijanjikan akan urusan surga yang mendapatkan gelar al-muttaqin. Ada juga dapat gelar ibadus solehin. Hamba-hamba yang soleh. Rindu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak mau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ibadus solehin. Ada lagi ibadur rahman. Ibadur rahman hamba-hamba yang hamba-hamba dari zat yang maha kasih dan sayang. Ini adalah makom-makom di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makom 1, 2, 3, 4 semuanya baik. Ba baik. Karena apapun jika disambungkan keberadaan hamba kepada Allah, maka hamba itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita ingin dari beberapa hamba itu tentunya kita ingin meningkat, meningkat, meningkat. Hmm? Jangan sampai kita hanya menjadi orang kalau urusan surga hanya menjadi orang yang sudah yang penting saya masuk surga. Jangan. Kalau ngomong yang penting masuk surga, rugi. Surga itu berpangkat-pangkat. Surga itu terdapat tujuh surga dan pintunya ada delapan. Jadi surga ada tujuh, pintunya ada delapan. Dan paling tingginya surga itu adalah surga yang bernama Dhul Arsh. Surga Arsh. Yang paling tinggi itu. Tapi yang paling utama, yang paling nikmat, paling hebat adalah surga Al-Firdaus. Ini yang paling hebat. Tapi yang paling tinggi-tinggi itu, tinggi kelasnya itu. Tapi yang paling utama adalah surga Fir, Firdaus. Artinya apa? Di dalam urusan surga berpangkat-pangkat. Maka tentunya pangkat satu, pangkat dua, pangkat tiga ini semuanya adalah tergantung kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami di sini teringat apa yang pernah disampaikan oleh salah satu ulama yang beliau pernah membahas tentang ciri-ciri hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan ciri-ciri ini nggak ada, di dalam diri kita, maka ayo kita belajar. Karena memang ya umat Islam itu ya selalu belajar, belajar, belajar untuk menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada gelar ibadah solihin, ada gelar ibadur rahman. Kalau Abdullah hamba Allah kayaknya sudah biasa. Tapi kalau Abdul Rahman, ibadur rahman, hamba-hamba Allah dat yang maha maha kasih dan sayang. Maka ini nilai pangkatnya naik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang istimewa ini. Dan orang-orang yang istimewa ini ada ciri-cirinya. Dan ciri-ciri itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Andaikan ciri pertama kita nggak masuk, mudah-mudahan ciri yang kedua. Ciri kedua nggak masuk, ciri yang ketiga. Ciri ketiga nggak masuk, ciri keempat. Pokoknya jangan sampai nggak masuk sama sekali. Dan kita pun harus rindu untuk masuk ke ciri-ciri tersebut. Akan tetapi yang namanya setan senantiasa menjadikan manusia untuk putus asa. Inti mau jadi hamba pilihan Allah. Siapa inti? Hmm? Bangun malam masih malas. Dari mana? Ini setan ini. Mau jadi hamba-hamba dipilih oleh Allah sama suami masih ngelawan, nggak potongan. Ini setan ini membisikkan seperti itu. Mau jadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hmm? makananmu masih haram, pekerjaannya masih campur aduk kayak gitu. Ini setan ini, ya kan? Setan itu mau menjadi hamba yang diistimewakan oleh Allah. Wong tadi aja mau majlis masih maksiat, nggak masuk. Hmm, ini setan. Terserah setan. Mau ngomong ini, mau ngomong itu. Yang jelas Allah senantiasa membuka pintu lebar-lebar kepada hambanya untuk berdaftar atau mendaftarkan diri menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau kita ini modelnya tadi kayak apa, yang jelas malam ini kita pengen daftar menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik latar belakang kita kayak apapun sudah tinggal latar belakang kita ini. Karena kalau kita melihat latar belakang kita, kita akan menjadi nanti hamba yang putus asa. Yang dipinginkan oleh setan. Dan Allah itu paling tidak senang dengan hamba yang putus asa. Orang yang putus asa itu orang tua kami. Sebabnya adalah dia selalu mikir kekuatan dirinya. Bukan memikir kekuatan Allah. Sehingga putus asa. Kapan dia dibebani beban hidup. Harus ngasih istri sekian, harus biayain anak sekian. Sedangkan kekuatanku cuma sekian, kerja kerjaku cuma dapatnya sekian. Loh, karena dia ngitung-ngitung kekuatan dia, akhirnya di saat tidak nyampe kepada jatah yang harus dikeluarkan, putus asa. Duh, percuma kalau kayak gini. Kerja-kerja ya dapatnya kayak gitu. Mending gak kerja sudah. Hmm. Ingat, putus asa itu sebabnya adalah karena Anda mengandalkan kekuatan Anda. Tapi kalau Anda mengandalkan kekuatan Allah, Anda tidak bakal putus asa. Hmm? Tidak bakal putus ah, putus asa. Contoh. Ada seseorang ikut lomba lari. Ikut lomba lah lari. Dan dia diandalkan oleh orang kampungnya. Kamu mewakilkan perkamp eh, mewakilkan kampung ini, kamu harus menang. Karena kalau nggak menang, malu. <coughs> Ma, malu. Maka kamu harus menang. Berlatihlah dia setiap hari lari, lari, lari, lari, lari. Ternyata giliran satu hari, dua hari, tiga hari menjelang lomba lari itu tiba, Masya Allah kecelakaan. Kakinya patah. Mending patah dok Ternyata harus diaputan, aputansi, dipotong. Oh, coba bagaimana keadaan orang tersebut? Hmm? Bagaimana keadaan orang tersebut? Kalau dia memikir kekuatan dia, dia akan putus asa. Wong dua kaki aja belum tentu menang, apalagi cuma satu kaki. Hmm. Ya kan? Apalagi cuma satu kaki satu kaki. Dia berbicara dengan kekuatan dia, tapi dia tidak pernah melihat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Memang secara zahir kekuatan dia sekarang terbatas, tapi kekuatan Allah Maha segala-galanya tidak terbatas. Maka lihatlah kebesaran Allah. Hmm? Lihatlah kebesaran Allah. Apa? Karena dia melihat kebesaran Allah, dia memaksa lari pakai kaki satu, ternyata apa? Dikasih karomah oleh Allah. Kaki satu nyampe Mekah loh. Ini kan hebat Hmm? Kaki satu bisa nyampe Mekah. Badal yang dijata, yang yang yang dilombakan hanya berapa ratus kilo, tapi dia sudah nyampe Mekah ribuan kilo. Hmm. Kenapa? Karena memikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka ayo jangan menjadi orang yang putus asa. Jangan pernah mengandalkan diri Anda, tapi andalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin saya mau jadi ahli Al-Qur'an Wong saya kerjanya aja kayak gini, iya kan? Berangkat pagi pulang malam, kapan mau mau baca Al-Qur'an? Gak bisa. Eh, jangan ngomong gak bisa, bisa baca Al-Qur'an. Ya, makanya kalau sudah ngomong gak bisa, gak bisa, gak bisa, itu sudah kelasnya setan itu. Jangan diikuti. Pokoknya harus bisa. Bisa, bisa. Hanya saja kadang orang itu tidak bisa memanfaatkan wak waktu, ya kan? Orang sekarang ini kalau nengok HP nyuri-nyuri waktu terus. Tapi kira kalau nengok Al-Quran gak pernah pandai nyuri-nyuri waktu, iya kan? Wong ini ada luang sedikit, ya kan? Yang jaga apotek, luang sedikit, HP diambil. Ada orang kan dimasukin lagi. Kenapa kalau Al-Quran gak bisa seperti itu? <laughs> Sebenarnya kesempatan itu pasti ah, pasti ada. Akan tetapi kita kadang kurang memaksimalkan, kadang kurang memanfaatkan. Maka ayo mulai malam ini kita daftar ingin menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63 wa ibadur rahman hamba-hamba Allah yang maha kasih dan sayang Coba bayangkan, hamba-hamba Allah ini ditempelkan kepada namanya Allah. Namanya Allah itu kan banyak. Asmaul Husna itu ada 99 nah, nama. Di antaranya adalah Ar-Rahman. Wa ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha kasih dan sayang adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini hauna penuh dengan kelembutan, tidak sombong. Penuh dengan kelembu, kelembutan. Ingat tandanya seorang hamba bakal menjadi hamba pilihan kalau dia berinteraksi dengan sesama manusia, ciri khasnya apa? Lemah lembut, tidak sombong. Hmm. Dan inilah manhaj yang diambil oleh para ulama dari masa ke masa di saat menyebarkan dakwah Islam. Semuanya dengan kelembutan bukan dengan keangkuhan. Kenapa di sini pakai kalimat alladzina yamshuna fil ard? Alladzina yamshuna alal ard. Ya kan? Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini. Kenapa kok pakai kalimat alladzina yamshuna alal ard? Orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang diistimewakan itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini. Maksudnya apa? Orang yang pangkatnya tinggi di hadapan Allah, dia itu berinteraksi dengan sesama manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan bukan hidup sendiri. Kalau hidup sendiri di hutan cepat jadi kiai, cepat jadi ulama. Uzra, ya cepat. Contoh, barangkali ada orang ada di sini Ustaz, saya sumpah sudah hidup dengan orang-orang kampung, saya ke gunung kidul saja barangkali. Oh, naik benar ke Gunung Kidul, bertahun-tahun dia nggak keluar, nggak pernah interaksi dengan manusia. Ya wajar dia nggak bermaksiat. Tapi hamba Allah yang dipilih itu punya ciri khas apa? Interaksi, punya hubungan dengan sesama manusia, tapi dia mengutamakan kelembutan, keindahan, dan tidak angkuh, tidak som, sombong. Ini. Maka ayo kita tengok diri kita seperti apa. Hmm? Kita itu sering itu Bapak Ibu kalau ada apa-apa, waduh kepalanya dangak dulu. <laughs> Ya kan? Makanya susah diterima oleh orang. Motornya ganti, oh, udah beda sudah jalannya itu. HP-nya ganti, sudah beda. Kalau ibu-ibu jilbabnya ganti, sudah beda. <laughs> Kerudungnya ganti, sudah beda. Badal ingat. Tanda seorang hamba yang dipilih oleh Allah. Yamsuna al-ardi hauna. Berjalan di atas muka bumi ini dengan lemah lembut menundukkan kepala. Tidak sombong. Tapi ingat, Kesombongan itu sesuatu yang ada di dalam hati. Kita tidak bisa menghukumi seseorang itu sombong dengan dohirnya tidak. Ya kan? Ada orang itu kemana-mana memang tegas jalannya, nggak pernah nunduk. Bukan berarti dia sombong. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang tua kami. Beliau itu kemana-mana, beliau itu orangnya adalah orang maksudnya orang tegas. Jadi kepalanya itu jejek seperti ini, tegak seperti ini, bukan sombong. Iya kan? Kita tidak bisa mungkin oh, orang tuh nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah apa nggak pernah menunduk itu kepalanya. Sombong sekali, oh enggak, nggak bisa kita mungkin orang seperti itu. Karena urusan sombong itu hati. Ada memang orang yang tegas kayak Sayyidina Umar, yang beliau-beliau kemana-mana itu ya nggak pernah menundukkan kepala. Tapi bukan berarti beliau sombong tidak. Ada lagi orang sakit di rumah sakit tapi sombong. Sakit, lemes, nggak bisa berdiri sombong. Eh, yang ziarah kepadaku, inti tahu nggak? Saya lagi diangkat derajatnya oleh Allah. Loh, ini kan musibah ini. <laughs> Lemah lunglai, terbujur di rumah sakit, sombong. Karena sombong itu urusan ha, hati. <clears throat> Nggak bisa kita menghukumi sombong itu dengan kelakuan dohir. Tapi memang biasanya sombong itu akan nampak kepada sesuatu yang do, yang dohir. Wujudnya, ngomongnya, tutur katanya, akhlaknya memang akan nampak. Tapi ingat, ilmu yang kita peroleh bukan menilai orang lain, tapi menilai diri, diri kita. Ingat, Yamshona al ardi hauna. Berjalan di atas muka bumi ini dengan lemah lembut. Tawa, tawa tawadu. Disebutkan oleh para ulama makna berjalan di muka bumi ini dengan ketawaduan itu apa? Ada yang mengatakan di saat menginjakkan kakinya ke bumi itu dengan cara adab. Gimana dengan cara adab itu? Menginjakkan kaki ke bumi dengan cara adab apa? Sadar di bawah bumi ini banyak orang-orang soleh dikubur. Apa yang disombongkan? Lu jalannya itu adab. Ada yang mengatakan seperti itu. Beradab. Makanya Imam Malik rahimallahu taala di saat beliau, beliau masuk ke kota Madinah di saat beliau masuk ke kota Madinah, bagaimana beliau? Beliau ternyata tidak mau pakai alas kaki. Di saat beliau masuk ke kota Madinah, Bapak Ibu, beliau kemana-mana nggak mau pakai alas kaki. <clears throat> Ditanya oleh teman-teman beliau, kenapa wahai imam, engkau tidak pernah pakai alas kaki? Apa jawaban imam Imam Malik? Aku nggak mau pakai alas kaki, kenapa? Sungguh aku tidak mau bekas tapak kaki Nabi Muhammad aku injak dengan alas kakiku. Loh hauna, tawaduk kepada bekas kakinya Rasulullah sehingga kemana-mana nggak mau pakai alas kaki. Biar andekan kalau nanti ada tanah yang pernah diinjak kakinya Rasulullah, biar langsung nempel ke kakiku. Nggak usah pakai alas kaki. Imam Malik rahimallahu taala tawaduk sekali orang tua kami merendah di merendah diri. Dan memang Bapak Ibu orang sombong tidak bakal enak hidupnya orang sombong itu. Ya. Tidak bakal eh tidak bakal enak. Allah itu cinta kepada orang yang tawadu. Sehingga disebutkan, Wahibbu salatan, Aku mencintai tiga golongan. Wahubbi salatan asyad. Wahubbi li salatin asyad. Dan ada lagi paling aku cintai melebihi segala-galanya tiga golongan lagi. Tiga golongan aku cintai. Ada lagi lebih aku cintai tiga golongan lagi. Satu. apa? Uhibbu al mutawatiin. Aku mencintai orang-orang yang tawadu. Aku mencintai orang-orang yang tawa tawadu, merendah di merendah diri. Aku mencintai orang-orang yang tawadu, merendah di merendah diri. Dan lebih lagi aku cintai adalah wahubbi al-ghani al-mutawadi asyad dan aku lebih mencintai orang yang diberi kekayaan, diberi pangkat, diberi ilmu, tawaduk, maka itu paling aku cintai. Hmm? Punya pangkat, tawaduk. Ya kan? Punya ilmu, tawaduk. Punya kekayaan, tawaduk. Loh ini paling lebih aku cintai daripada yang pertama. Yang pertama itu orang fakir, melarat, tawaduk, nggak punya apa-apa, ya kan? Tawaduk ya wajar, lu nggak punya apa-apa. Tapi di saat dia punya pangkat, ya kan, punya ilmu, punya harta, lah kok tawaduk? Ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebaliknya. Apa? Allah benci kepada seseorang dan ada lagi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dibenci lagi oleh Allah. Apa? Satu, Orang kaya, sombong, itu dibenci oleh Allah. Ada lagi, lebih dibenci oleh Allah, melarat, sombong. Oh ini. Nah. Orang kaya sombong dibenci, melarat sombong. Kaya ini maknanya luas. Kaya ilmu, kaya harta, kaya pang, pangkat. Nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak punya pangkat sombong. Belajar alibak tak aja nggak nyambung. Hadir majelis nggak mau. Apa nggak sombong orang kayak gitu tuh? Hmm. Baca Al-Quran masih belepotan. Ya kan? Doa-doa sholat aja Bapak Ibu. Kalah sama anak-anak TK. Ngaji ya nggak mau. <laughs> Lo kalau nggak sombong apa itu? Allah marah. Benci sekali dengan orang yang seperti seperti itu. Jadi kembali lagi. Alladzina yamshuna al-ardi hauna. Ya, orang-orang yang berjalan di, di atas muka bumi ini hauna dengan lemah lem, lemah lembut. Inilah termasuk ciri khas ibadur rahman hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang tua kami dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad itu kurang hebat apa Bapak Ibu? Hmm? Surganya paling ting tinggi. Orang yang pula punya pangkat di dunia paling tinggi ya Nabi Muhammad. Iya kan? Paling tinggi adalah pangkatnya Nabi Muhammad. Muhammad. Tapi bagaimana beliau itu? Disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadu'i. Keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemalu dan paling merendah diri. Uh, ayo. Hmm? Ini Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Orang yang paling pemalu dan paling merendah diri itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah sombong beliau. Sampai disebutkan di saat kejadian Fathu Mekah, di saat kejadian Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Nabi Muhammad kan diusir dari kota Mekah dan dibunuh, mau dibunuh, dilempari kotoran, macam-macam sudah. Di saat Nabi Muhammad membangun pemerintah Islam ada di Madinah, kekuatan militer yang dimiliki Nabi Muhammad semakin kompak, semakin kuat, masuklah Nabi Muhammad ke kota Mekah. Diambil alihlah kota Mekah tersebut. Makanya ada istilah di dalam sejarah itu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah yang tadinya diambil alih oleh orang kafir akhirnya mau diambil lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang membawa bala tentara yang banyak dan orang-orang kafir Mekah sudah pada ketakutan. Waduh, hancur kita ini. Muhammad bakal balas dendam. Coba lihat bala tentaranya Muhammad. Hebatnya seperti itu. Seorang raja atau seorang presiden yang dia sudah menaklukkan satu tempat atau satu negara. Kira-kira kalau masuk ke kampung tersebut kayak apa modelnya? Hmm? Ya model kesatria, oh, ini kan naik kuda, gitu kan. Mungkin kudanya diangkat gitu mungkin. Wong, wong yang punya kan gitu presidennya, ya kan? Gitu gambarannya kan gitu. Kalau orang jangankan gitu bapak ibu, wong menang jadi pak lurah aja, waduh tim suksesnya bingung, ya kan? Yang pesta sini, pesta sana, pesta sini, pesta sana. Mana tawaduknya itu mana? Merendah dirinya itu ma mana? Makanya nggak lama orang tua kami. Ya kan? Baru jadi jadi Pak Lurah satu tahun dua tahun di demo suruh <laughs> suruh turun lagi. <laughs> Kenapa? Karena nggak tawaduk kalau dapat sombong, ya kan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau masuk ke kota Mekkah Fathu Mekkah membebaskan kota Mekah. Nabi Muhammad gak pakai kuda. Nabi Muhammad tidak pakai ku, tidak pakai kuda orang tua kami. Padahal Bapak Ibu Nabi Muhammad itu paling pintar naik kuda orang tua kami. Nabi Muhammad itu paling pintar naik kuda. Makanya naik kuda itu hukumnya sunnah. Hmm. Tapi orang sekarang ditukar naik motor. Enggak, <laughs> naik motor enggak ada kesunahan. Motor itu benda mati. Kalau kuda benda hidup. Ya kan? Kuda itu kalau ngamuk Bapak Ibu, orang yang naik bisa dilempar itu. <laughs> Kalau motor ngamuk, nggak ada istilah motor ngamuk. Yang nyopir tidur dilempar itu. <laughs> Iya kan? Jadi nggak nggak bisa, nggak bisa disamakan. Jadi apakah bisa motor dijadikan sunnah Nabi? Nggak bisa. Sunnah Nabi naik kuda. Iya kan? Kayaknya nanti akhir zaman tuh bakal balik naik kuda KB nanti itu sudah. Iya kan? Kenapa? BBM-nya sudah habis semuanya. Jadi naik kuda lagi sudah. Ya kan sunnah. Naik kuda sunnah. Lu Nabi Muhammad itu kalau naik kuda orang tua kami jangan ditanya. Boleh itu memang orang kesatria Bapak Ibu tapi tidak sombong. Sampai suatu ketika orang kampung di kampungnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad terkagetkan dengan suara ringkikan kuda yang keras sekali sampai orang-orang itu keluar dari rumahnya. Dilihat dari arah kejauhan sana, tak tanya Nabi Muhammad naik kuda dengan cepat sekali. Gitu kan? Dan ternyata apa? Nabi Muhammad naik kuda dengan kencang sekali itu ternyata apa? Nabi Muhammad nggak pakai kendali, nggak pakai pelana. Loh ini kan kalau orang bisa jinakkan kuda, nggak pakai pelana, nggak pakai kendali, loh ini memang ahlinya kan gitu. Enggak <laughs> beliau langsung tangan kosong waktu kami kuda itu langsung dinaiki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh Nabi Muhammad di saat membuka pembebasan kota Mekah, beliau nggak pakai kuda bapak ibu, tapi pakai onta. Pakai on onta. Dan apakah di saat beliau masuk ke kota Mekah saat itu, apakah kepala beliau mendangak seperti itu? Enggak. Disebutkan Nabi Muhammad di saat masuk ke kota Mekah, Nabi Muhammad menundukkan kepalanya hingga janggutnya, dagunya ini nempel di punggungnya onta. Subhanallah. Presiden yang menaklukkan kota Mekah masuk ke kota Mekah dengan tawaduk merendah diri. Hmm? Ada pemimpin kayak gini. Hmm? Ada insya Allah ya. Tapi belum muncul. Hmm? ya kan insya Allah ada. Dari Al-Bahja insya Allah nanti. Banyak itu mudah-mudahan ya. Jadi muncul pemimpin yang tawadu. ngormat para ulama. Ya kan. Nah ini seperti itu orang tua kami. Tawaduk. Bayangkan ibu, orang-orang itu nyari. Mana Muhammad? Mana Muhammad kayak apa itu Muhammad? Orang-orang kafir. Eh tak tahunya apa? Yang dicari bukan mendangak tapi malah menunduk seperti Nabi Muhammad. Seakan-akan gak ingin menunjukkan. Jadi kepalanya Nabi Muhammad dengan tunggangannya itu sama, sejajar. Tawaduknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi Muhammad pun mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy dan di saat dikumpulkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir pun semakin merasa kayaknya kita akan dibantai oleh Muhammad ini. Karena merasa dia banyak salah dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi ternyata apa yang dikira-kira oleh orang-orang kafir Quraisy ternyata apa? Berbalik beberapa derajat Ternyata apa? Nabi Muhammad mengumpulkan kepada mereka dengan mengucapkan satu kalimat al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang dan cinta. Inti semuanya tak bebasin. Subhanallah. Hmm? Inti semuanya tak bebas, tak bebasin. Coba orang tua kami. Nih Bapak Ibu saya mau nanya. Bapak Ibu barangkali ada satu orang diusir dari kampungnya. Saudara pergi diusir. Sehingga pada suatu ketika Anda pulang membawa kepimpinan kepimpinan yang hebat. Pasukan Anda yang hebat. Gimana jenengan? <laughs> Mana? Mana yang nyaci maki saya? Paling dicari gitu. <laughs> Tapi Nabi Muhammad tidak. Al-yawm yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang dan cinta. Inti semuanya tak bebas Sok inti pergi-pergi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makanya dari situlah Bapak Ibu banyak orang yang tersentuh. Hauna, tawadu, lemah lembut Nabi Muhammad, maka banyak dari orang-orang kafir saat tersentuh akhirnya masuk is, masuk Islam. Maka ingat Bapak Ibu. ya kan? Kapan Anda berinteraksi dengan sesama manusia, maka utamakan hauna ini. Kelemah lembutan, ketawadu, ketawaduan. Makanya Bapak Ibu, cirinya umat Islam itu ahli iman itu Bapak Ibu Ngelihat mukanya tok sudah adem. Lah kok ada orang Islam melihat mukanya kok tambah sumpek. Ini <laughs> ini jati diri Islamnya belum nampak itu. Iya kan? Umat Islam itu orang tua kami kayak Nabi Muhammad. Hauna lembut. Nengok tok wajahnya itu terpancar min atari sujud. Dari bekas sujud. Bekas sujud itu apa? Enak dideng, enak dilihat. Enak dipandang. Bukan bekas sujud jidat yang hitam digosok gitu bukan. Ya kan? Ini akan ada orang salah paham. Bekas sujud itu yang gosong itu jidaknya. Gak ada. Jidaknya Nabi Muhammad gak gosong. Asar sujud itu adalah wajih asar sujud. Di wajahnya nampak bekas sujud itu apa? Orang itu kalau banyak bangun malam itu orang tua kami wajahnya itu ceria. Enak ditengok. Sehingga apa Bapak Ibu? Banyak. Ini ulama belum ngomong. Melihat tok sudah adem. Di saat ngomong nangis yang denger. Kenapa? Karena bekas sujudnya ini orang tua kamu. Ya. Jadi bekas sujud itu maknawi. Ya kan? Maknawi, bukan bekas sujud secara doir. Adapun kalau jidak sampai hitam itu ya kebablasan itu. <laughs> Mohon maaf. <laughs> ya kan? Sujudnya barangkali terlalu kenceng Bapak Ibu, ya kan? Tapi kita nggak menyalahkan, nggak apa-apa kan gitu orang tua kami. Karena setiap apapun, setiap apapun yang jadi korban dari kebaikan Insyaallah nanti akan dimuliakan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini yang tidak ada kesombongan sama sekali diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab Ingat Sayyidina, bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab orangnya tegas. Kalau berjalan berjalan beliau itu orangnya tegas sehingga Bukan nggak mau menundukkan kepala karena beliau sombong enggak. Kalau Anda tidak tidak tidak apa? tidak percaya bahwasanya Sayyidina Umar tidak sombong, nih cerita. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah menaklukkan satu kota Yerusalem yang sekarang masih diperbutkan itu. Pernah diambil oleh pernah diambil alih oleh Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pem, pem, uh, uh, eh, eh, dimiliki oleh umat Islam. Karena Yerusalem sudah ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, maka Sayyidina Umar bin Khattab pun mau mengambil kunci kota tersebut menuju kota Yerusalem. Dan ternyata <coughs> ternyata penduduk-penduduk kota Yerusalem penduduk kota Yerusalem bagaimana menyambut baik dari ahli iman, muslimin wa muslimat, baik dari orang-orang kafir Yerusalem, mereka menyambut semuanya menyambut besar-besaran gede-gedean para tua kami menyambut kedatangan presiden yang bisa memerdekakan negara Yerusalem. Bayangan mereka yang nyambut itu, oh Sayyidina Umar bin Khattab datang dengan pasukan yang gagah-gagah gitu kan. Eh ternyata apa? Sayyidina Umar bin Khattab datang cuma dua orang tok. Dua orang sah saja. Itu pun dua orang ini Satunya naik onta, satunya nuntun onta. Hmm. Jadi coba pakai kendaraan satu on onta. Satunya naik onta, satunya nuntun onta. Kata orang-orang yang nyambut loh, kok cuma dua orang? Ini siapa? Yang mana Sayyidina Umar bin Khattab? Kayaknya yang naik onta ini, yang naik onta direbut, diciumin tangannya. Ahlan wasalan wahai Umar bin Khattab. Kata yang naik onta, bukan saya. Yang ini loh Sayyidina Umar, yang nonton onta ini. Subhanallah. Hmm? Ini Bapak Ibu, ayo. Mana kesombongan beliau? Hmm? Gak ada. Beliau rela. Malah ajudan beliau suruh naik onta. <laughs> Beliaunya yang nonton onta orang tua kamu. Ditanya kenapa kok begitu wahai Umar? Lawang kita ber, berangkat jauh memang bawa onta satu, ya sesaat kalau ajudan saya capek, ya saya gantian turun, saya yang yang, yang nuntun. Nanti kalau saya capek, ya saya naik lagi. Lo coba lihat tawaduknya Nabi Muhammad, eh, eh, Nabi Muhammad nurun kepada santrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Hmm? Gak sombong Bapak Ibu. Ya. Padahal kalau hitung-hitungan Bapak Ibu, Sayyidina Umar bin Khattab ini wong setan aja takut, ya kan? <laughs> Set ini kalau Sayyidina Umar bin Khattab lewat lewat pintu ini, setan lebih muter, nggak mau. Karena kalau ketemu ketemu Sayyidina Umar bin Khattab dipecut setan itu. Sayyidina Umar bin Khattab punya pecut, ditakuti oleh siapapun pecutnya ini. Sampai di saat ada kejadian gempa bumi orang tua kami, di saat ada kejadian gempa bumi di Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab keluar dari batas tapal kota Madinah Langsung pecutnya itu dibuka orang tua kami. Uskuni, diam inti bumi. Ada saya kok gempa inti. Langsung diam orang tua kami. Hmm. Orang tak jamaah sini bisa kayak gitu. <laughs> Banjir coba diam gitu. Paling dibiur sekalian aja. <laughs> Kenapa? Ya beda kelasnya yang mana kan gitu. Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah beliau lupa bangun malam. Di malam hari beliau orang yang tidak hampir beliau tidak pernah tidur. Di siang hari hampir beliau sering puasa. Ini keberadaan Sayyidina Umar Khattab. Makanya Bapak Ibu kalau mukul bumi, buminya takut benar Hmm? Kalau kita kan nurun Ibu ya. Apa? Kalau ada gerhana rembulan, mukulin po pohon. Tapi sampai sekarang ya nggak berbuah buahan <laughs> Karena yang mukulin suka maksiat sih. <laughs> ya kan? Beda dengan Sayyidina Umar bin Khattab bin Khattab Inilah Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi beliau tawaduk Bapak Ibu tawadu. Sampai suatu ketika, beliau lagi ceramah seperti ini Bapak Ibu, ternyata banyak yang menangis. Banyak menangis lagi ceramah. Sayyidina Umar bin Khattab orang tua kami, beliau itu kalau ceramah dahsyat Bapak Ibu, seperti Nabi Muhammad. Kalau ceramah itu menggugah. Sekeras hati siapapun kalau dengar ceramahnya Nabi Muhammad terenyuh. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan tausa banyak yang nangis, tiba-tiba di dalam hatinya Sayyidina Umar bin Khattab terbetik satu firasat satu betikan. Umar, inti hebat juga ya. Pada nangis itu. Apa? Seketika itu beliau berhenti dari ceramahnya, langsung keluar apa? Nyari timba air, beliau mikul air, nimba di di sumur, ya, nimba di sumur, langsung dipikul oleh beliau ngisi bak mandinya tamu. Sehingga tamu-tamunya itu pada bingung. Jamaahnya pada bingung. Wahai Umar, Umar kenapa? Engkau lagi enak-enak tausiah. Lah kok sekarang ng ngangkut air? Apa jawaban beliau? Ada kesombongan di dalam hatiku. Tuh. Hmm, ingat. Makanya sombong gak bisa diukur dengan do, dohir. Sombong itu urusan hati. Sombong urusan hati. Tapi yang jelas, surga tidak layak ditempati orang yang sombong. Walaupun kesombongan itu secuil. Seberat biji atom jika ada kesombongan di dalam hati manusia sekecil biji atom, nggak bakal masuk surga. Surga itu tempatnya orang yang tawaduk merendah diri, yang sombong kan? Sombong tempatnya di neraka, iblis itu. Hmm. Iblis, setan, di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam bagaimana? Eh ya Allah, kita kan diciptakan dari api. Lah kok sujud sama Adam yang diciptakan dari lempung tanah? Ya nggak bisa ya Allah. Makanya dihancurkan tuh iblis menjadi ahli neraka. neraka Jangan som, sombong, tapi utamakan kelemah lembu, kelemah lembutan. Baik, itu ya, itu ciri-ciri ibadur rahman. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ditegur sapa oleh orang-orang bodoh, orang-orang bodoh ini tegur sapanya apa? Apabila dia itu direndahkan, dihinakan, diejek oleh orang-orang bodoh Orang-orang bodoh itu kelakuannya kayak gitu Bapak Ibu. Memfitnah, ngecek, merendahkan, ngadu domba. Itu kepercayaannya orang-orang bodoh itu Bapak kami. Loh di saat orang-orang bodoh tegur sapa dengan cara menghinakan kayak gitu. Kolu salama. Jawabannya adalah mendamaikan. Ya kan? Jawabannya mendamaikan. Ini ciri yang kedua ini. Satu, lemah lembut, tidak sombong. Yang kedua apa? Kalau difitnah oleh orang, dicaci maki orang, sabar, nggak balas. Contoh. <clears throat> ibu lagi datang ke majelis. Ada di sop pertama. Duduk di mas masjid. Eh tak tanya ada orang tua marah-marah. Eh ente eh, itu ngaca sih. Masa duduk di sop pertama. Sop pertama itu bagi kiai, ulama, sepuh-sepuh. Sana sana sana. Ke belakang sana. Barangkali kayak gitu. Coba. Tandanya dia ibadur rahman, ibad, hamba yang dipilih apa? Terima kasih, terima kasih. Saya diingatkan. Tapi kalau jenengan jawab, Pak, sudah tua kok bentak-bentak loh ini bukan ibadur rahman <laughs> ya kan ibadur rahman itu kalau dicaci maki didolimi nggak balas malah jawabannya adalah jawaban mendamai mendamaikan orang tua kami eh? ingat bapak ibu sering nggak ketemu ketemu kayak gitu di luar banyak bapak ibu ya kan ba banyak difitnah orang di ini makanya sudah nggak perlu kita tanggepin ya kan sampai disebutkan Abdullah ibnu Mas'ud Abdullah ibnu Mas'ud beliau itu lagi jualan di pasar Bapak Ibu, lagi jual, menjual sesuatu di pasar. Jualannya belum di, di apa? Belum belum dibeli orang, tak taunya dicambret, dicuri sama orang. Hmm? dicambret Apa sih bedanya nyuri sama jambret itu, Bu? Hmm? Apa bedanya nyuri sama jambret itu? <coughs> Kalau nyuri, ngambil barang nggak ada orangnya dibawa kabur nyuri. Kalau jambret barang itu dipegang oleh orangnya, <laughs> ya kan? Diambil lari. Nah, itu jam jambret. Tapi kalau ngambil ngambil men, menundukkan atau menjadikan tidak berdaya orang yang diambil itu ngerampok itu. Wah, ini ada istilah-istilahnya ini. <laughs> Ya kan? Tapi istilahnya semuanya itu dosa semuanya. Hah? Haram ya. Ini jambret orang tua kami bawa kabur. Bayangkan Ibu jualan yang sudah kita gadang-gadang Ya kan kita pingin Arab dapat untung eh malah dicuri sama orang. Ibadur Rahman bagaimana? Ngangkat tangan. Beliau Abdullah ngangkat tangan. Ya Allah. Jikalau memang beliau orang yang butuh, jadikan yang dicuri itu berkah. Ya Allah. Barangnya dicuri, didoakan. Jadikan curian itu berkah kalau memang bu, butuh. Ya kan? Dan aku sudah memaafkan dia ya Allah. Loh inilah ibadur rahman itu. Hmm. Ya kan? Ibadur Rahman kayak gitu Bapak Ibu. Jadi urusan apapun didolimi orang, beliau memilih ngah, ngalah, nggak banyak, nggak banyak mau mempermasalahkan sudah. Ya kan Ibadur Rah, Ibadur Rahman. Ada satu cerita yang sering kami ceritakan. Ada kiai kiai Jawa Timur mau panen jeruk itu, ya kan? Mau panen jeruk, sudah persiapan panen dengan santrinya, datang ke kebun, eh takutnya jeruknya aludes. Sudah dipanen orang dulu jeruknya. Pulang akhirnya Abah, pulangnya kok cepet? Iya, Umi, jeruknya sudah habis, Umi. Loh, habis gimana, Abah? Dipanen orang dulu. Oh ya sudah, Abah. Rezeki tabungan buat akhirat. Gak ribut orang tua kami. Ya kan? Do ibadur rahman tuh kayak gitu, Bapak Ibu. Ya kan? Ibadur rahman. Sehingga apa? Kalau dicaci maki orang, jawabannya adalah santun, lembut. Anda tahu ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Cucunya Rasulullah. Jangan ngomong cucunya Rasulullah. Iya kan? Yo ya, yo ya Ustaz uang cucunya Rasulullah. Lah terus ente mau niru siapa? Iya kan? Ada orang tuh Bapak Ibu, Ustaz kalau ngasih contoh jangan tinggi-tinggi. Terus mau niru siapa, Pak? Iya kan? Jangan kelas nabi lah. Itu kelasnya tinggi. Terus mau niru siapa? Hah? tukang jamur, tukang apa, ya harus niru Nabi Muhammad dong. Jadi ada orang tuh Bapak Ibu wallahu alam cara pandangnya kayak apa? Kalau ada ustadznya si contoh nabi atau contoh sahabat ustadz ketinggian. Lu terus mau kemana yuk? Kalau urusan ibadah ngambil contoh yang tinggi, tapi kalau urusan dunia ngambil contoh yang paling melarat, kan ada adab itu. Iya kan? Kalau urusan dunia jangan ngambil contoh yang tinggi, yang punya helikopter, nggak ketemu nanti kita. Iya kan? Tapi kalau urusan ibadah, cari contoh yang tinggi. Nabi Muhammad, cucunya. Kan gitu orang tua kami. Biar apa? Biar kita itu keba kebawa. Karena orang-orang soleh itu Bapak Ibu kalau diceritakan membawakan diri kita itu semangat. Kebawa orang-orang soleh itu. Makanya Imam Ali Zainal Abidin orang tua kami. Suatu ketika Bapak Ibu. <clears throat> beliau duduk. <clears throat> Duduk ada di di depan Ka'bah. Ibadah beliau. Duduk di hadapan Ka'bah ibadah. Imam Ali Zainal Abidin itu mendapat julukannya banyak. Beliau dijuluki apa? asajat orang yang ahli sujud. Ya. Julukannya beliau Zainal Abidin, hiasannya orang-orang ahli iba ibadah. Kenapa beliau kok mendapatkan gelar asajat ahli sujud? Hmm, kenapa? Tidak pernah kurang sehari semalam seribu rakaat. Subhanallah. asajat ahli sujud, kalau bapak ibu apa? Ada istilah di pondok itu bapak ibu albutun. Albutun apa? Kegedean perut jadi sehingga tiduran. Kalau bangun malam mah males. Nah, ini ada istilah istilah di pesantren itu pesantren itu kayak gitu bapak ibu ya. Tapi tidak semuanya orang orang gemuk itu malas, tapi kebanyakan bapak Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar itu gemuk tapi semangat orang tua kami. Iya kan? Wah ini yang gemuk ini punya punya dalil ya. Abu Bakar gemuk gitu ya. Tapi semangat. Ya kan Abu Bakar itu gemuk Bapak Ibu, tapi semangat beliau. Ibadahnya semah, semangat. Ya, baik. Asajat beliau mendapatkan julukan ahli so, ahli sujud karena tidak kurang sehari semalam seribu roka, seribu rokaat. ingin tahu Bapak Ibu, seribu rokaat itu rasanya kayak apa? Hmm? Hmm, ingin tahu dah. Pulang dari sini, Anda sholat, witir, Sebelas rokaat Tahu nanti rasanya. Ya kan? 11 rakaat itu loh. Yang punya asam urat gimana dia berdiri itu? Hmm? Ayo. 11 rakaat loh, Pak. Nanti baru ketemu gimana yang seribu rokaat itu. Ya kan? Atau besok sholat duha yang dua rokaat tambah delapan rokaat baru ketemu nanti. Rasanya itu kayak apa gitu. Gimana yang seribu? Karena apa? Ini ini, oh, ini ucapan bukan ucapan bukan omongan toh Ibu. Kita pengen ada buah prak, praktek. Pengen tahu rasanya seribu rokat itu kayak apa? Jangan seribu rokat dulu. Sudah, witir ngambil sebelas. Iya kan? Sholat duha ngambil delapan rokaat. Atau sholat sunnah mutlak sok seratus rokaat. Boleh. Nah ini baru. Wong Ramadan aja masih milih yang sebelas. Iya kan? <laughs> Itu kan nunjukkan betapa beratnya yang dua puluh kan gitu. Ya kan? Padahal kalau hitung-hitungan jelas pahalanya gede 20, 20. Wong sebelah makanya milih sebelas itu menunjukkan berarti ya berarti berat 20 itu. Makanya yang berat pahalanya gede, gede. Gimana yang seribu rakaat? Loh, orang soleh kayak gini Bapak Ibu mendapatkan julukan asajat ahli sujud, pulang dari Ka'bah ibadah ketemu orang-orang munafik. Langsung datang kepada Imam Ali Zainal Abidin. Eh, Ali, Apakah benar engkau yang mendapatkan julukan Zainal Abidin? Hiasan orang-orang ahli ibadah? Beliau senyum. Ente bukan Zainal Abidin, ente Syainal Abidin. Ente pengotor, perusak orang-orang ahli ibadah. Ajib. <laughs> Baru pulang dari masjid orang tua kami langsung di depan gitu baru mau pakai sandal sudah didor dor jelek-jelekin orang. Pengikut beliau marah orang tua kami. Ini orang kurang ajar ini. Ibar pemimpin kita dibilang pengotor, perusak ahli, ahli ibadah. Bahkan beliau ngomong anta fusak, anta fajir. Ente orang fasik, ente orang fajir. Gayanya gaya, waduh dicaci maki habis. Pokoknya Imam Ali Zainal Abidin itu. Beliau hanya senyum saja Senyum, awas ya. Ibadur Rahman kalau dicaci maki apa? Tidak ada berubah dari kerut wajahnya kecuali apa? Senyum. Hmm. Ente, oh, wah kalau sudah mencurang gini, wah ini bukan ibadur rahman ini ya. <laughs> Jadi ibadur rahman itu kalau dicaci maki itu dari mukanya itu sudah kelihatan. Kenapa? Ngerti ini orang nggak waras, ngapain kita ladenin? Kan gitu. Makanya senyum saja bang tua kami. Lu Sayyidina Imam Ali dan Abid itu senyum. Setelah senyum orang tua kami sudah capek ini sudah marah-marahin terus. Apa kalimat yang terucap dari mulut beliau? Ya oh ya wahai saudara, saudaraku. Apa yang kamu ucapkan dari awal itu memang aku katanya. Jadi kejelekan yang kamu diucapkan dari awal itu memang aku seperti itu. Dan kamu masih belum banyak mengetahui tentang kejelekanku. Terima kasih, inti sudah ngingetin aku. Eh, ada hadiah nggak? Kasih dia. Dia sudah ngingetin aku. Nangis orang tua kami. Wallah. Allah masyad anta ibni Rasulillah. Demi Allah, aku bersaksi inti memang cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangis bapak ibu, ya kan? Coba dicaci maki habis-habis kayak gitu apa? Iya, benar apa yang kamu ucapkan itu memang aku. Katanya. Ya kan? Itu memang ah, aku. Selama ini orang kalau dijelek-jelekin, ah, eh, ente fitnah. Kan gitu kan? Beliau enggak. Itu memang iya. Dan ente masih belum banyak mengetahui tentang kejelekanku. Syukron, syukron, terima kasih, terima kasih. Sudah diingatkan, ada hadiah enggak? Kasih. Allah Ya inilah ibadur rahman. Jangan ngomong itu cucu Rasulullah Ustaz. Eh kalau nggak nurut cucu, cucu, cucu Rasul terus niru siapa yuk? Ya? Niru Bapak Ibu. Ya kan? Makanya Ibu kalau dijelek-jelekin orang, jawab dengan jawab yang in, indah. Terima kasih, terima kasih. Dijelek-jelekin orang, terima kasih. Datang barangkali. Ya, lagi ibadah sholat barangkali di, dimarah-marahin orang, barangkali sholatnya pakai celana, ada orang-orang ngamuk-ngamuk, sholat pakai celana, pakai kaos saja kutungan kayak gitu, ingat kalau jenengan dicaci maki kayak gitu, nggak usah ma, nggak usah marah. Kalau perlu apa, tangannya diambil. Terima kasih Pak Kaji sudah diingetin. Nah, pulang Enak Bapak Ibu. ya kan? Jadi mau kakak ketemu orang-orang kayak gitu sudah cium makasih, mak mak mak Nah, langsung. Hmm, itu ibadurah ibadur Jadi nggak nggak banyak mempermasalahkan. Berat atau gampang? Susah atau gampang? Insyaallah Allah lati, latihan orang tua kami, lati, latihan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suatu ketika dicaci maki. Dicaci maki sama orang. Abu Bakar As-Siddiq as diam saja. Rasulullah tersenyum di, balik, di, di, di, di samping sana melihat Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ajib, aku dicaci maki orang, Rasulullah tersenyum. Tiba-tiba Abu Bakar menjawab. Di saat Abu Bakar menjawab, Rasulullah saat itu tidak tersenyum, maka Rasulullah berpaling. Bertanyalah Abu Bakar, Ya Rasulullah, di saat aku dicaci maki orang, engkau tersenyum. Di saat aku menjawab, engkau berpaling. Apa jawaban Nabi Muhammad? Eh, Abu Bakar, di saat engkau dicaci maki orang itu, dan kamu diam sabar, malaikat berebut menulis pahala untuk dirimu. Tapi di saat kamu sudah mulai menjawab, malaikat kabur. Maka aku pun berpaling. Hmm. Jadi anda itu kalau dimarahin orang, Bapak Ibu, dimarahin orang, difitnah oleh orang, ini malaikat turun. Dek, dek, dek, dek, itu turun. Tapi yang memang fitnah orang tua kami. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya kan? Kalimatnya waduh, ngucap mati jedar, jedar, jedar, jedar. Kalau nggak sabar-sabar benar ya muntap benar nanti. Iya kan? Fit, fitnah. Tapi ingat, awas, jangan pernah menyebarkan fitnah. Yang menyebarkan fitnah hati-hati. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Kenapa kok fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Fitnah itu apa? Menyebarkan berita yang gak jelas. Dengar mengremeng disebarin. Iya kan? Oh itu Bu Haji yang baru pulang tuh katanya nganakin uang. Iya kan? Oh gak jelas beritanya oh, ngomong dari sana sini. Hati-hati. Andaikan orang itu tobat dari memfitnah orang. Belum tentu dosa dia diampuni oleh Allah. Loh kok bisa kayak gitu Pak Ustaz? Iya. Coba ini perhatikan. Orang tukang fitnah, tobat. Datang kepada seorang ulama. Syekh, saya bertobat. Saya sering memfitnah kamu. Sering memfitnah kamu. Jadi ada orang datang kepada seorang syekh guru, ngaku dia itu suka memfitnah. Tolong, saya nyesel, maafin saya. Kata saya, ini belum minta maaf, aku sudah sudah memaafkan kamu. Tapi tolong sini, kamu duduk. Saya mau ngasih pelajaran ilmu kepada kamu. Seneng itu tadi, tukang fitnahnya tadi itu. Kasih ilmu, baik. Mungkin kalau sudah ngasih ilmu, tanda memaafkan kan gitu kan. Dan memang ulama nggak pernah ada dendam. Belum minta maaf aja sudah dimaaf, dimaafkan, baik. Di rumah kamu ada kemonceng tidak? Kemonceng yang buat bersih-bersih itu. Ada kemonceng nggak ada? Ada kemonceng yang terbuat dari bulu? Oh ya ada. Ambil itu kemonceng. Ambil kemonceng. Baik, ini Syekh kemoncengnya. Baik. Sekarang kamu dari sini sampai menuju rumahmu, tolong. Kemonceng tadi kamu cabutin satu persatu bulunya. Iya kan? Dicabutin satu persatu bulunya mulai dari sini sampai rumah kamu. Dan di saat kamu menjatuhkan bulu kemonceng yang kamu cabut, katakan kejelekan tentang aku di situ. Dipraktekkan keluar jelek kiai ini satu terus terus terus sampai nyampe rumah orang tua kami bulu kemonceng habis. Bulu kemonceng ha habis. Akhirnya balik lagi kiai syekh sudah sudah saya praktekkan bulu kemoncengnya sudah habis. Baik. Sudah paham nggak kamu ilmunya? Belum Syekh. Baik. Kalau belum paham ya sudah. Sekarang bulu yang sudah kamu tebar tadi itu coba kamu cari lagi, kumpulin lagi. Cari lagi, kumpulinlah lagi. Wah, ya susah. Coba aja. Kumpulin ibu. Yang tadinya ratusan bulu, ternyata saat itu hanya dapat cuma lima bulu. Cuma lima bulu kemon, kemonceng. Setelah itu sudah muter-muter seharian itu. Ternyata bulunya berterbangan ke sana kemari. Maka beliau ngadep lagi. Syekh, nggak nggak kedapat semuanya. Saya cuma lima bulu, Syekh. Sudah paham kok? Belum paham, Syekh. Baik. Bulu yang kamu tebar itu adalah fitnah yang kamu sebarkan. Baru dari situ langsung wajahnya merah nangis itu. Artinya apa ibu, pak? Walaupun dia sudah tobat kepada Allah. Tapi fitnah yang sudah disebar tidak bisa diambil lagi. Yang mungkin di sini diambil, tapi yang terbang ke Jawa Timur, terbang ke Cirebon akan ada fitnah di sana. Yang dapat dosa siapa? Yang nyebarkan fitnah. Hati-hati. Makanya termasuk dosa jariah itu ya fitnah ini nyebarin fitnah. Dosa jariah, dosa yang terus-terusan gitu. Ya kan? Coba dari beberapa ratus bulu cuma kena lima. Berarti kan nyebar kemana-mana itu fitnah itu. Tidak nyebar kemana-mana fitnah kecuali yang sudah tobat ini dapat dosa terus. Karena memunculkan fit, fitnah. Makanya hati-hati dengan fitnah itu. Jangan macam-macam memfitnah orang. Sudah. Walaupun anda sudah tobat, tobat. Saya ngang, tak ambil ini enggak nggak benar ini kalimat ini tak cabut lagi. Memang kamu mengatakan dicabut sini, tapi fitnah yang sudah kamu sebar di Jawa Timur itu gimana nyabutnya? Berapa orang Jawa Timur yang dengar sehingga orang Jawa Timur nyebar lagi? Awas. Dosa jariah ini. Dosa yang ngalir-ngalir terus, bukan sodako jariah toh, Pak. Dosa jariah juga ada. Hati-hati. Maka jangan pernah ada fit fitnah jangan pernah memfitnah makanya al fitnah tu asyadu minal kotel fitnah lebih kejam daripada pembunuhan kenapa cepat menyebar ya kan? Cepat menyebar, menyebar. Makanya hati-hati, ya. Sudah nggak perlu kayak gitu orang tua kami ya. Sudah kalau dengar tanya orang itu gimana itu? Oh dia baik. Sudah gitu aja sudah. Nggak perlu saat itu kita ngomong macam macam-macam baik itu. Itu tanda ibadur rah, ibadur rahman satu berjalan di muka bumi ini dengan kelembutan ya, tidak sombong. Yang kedua adalah di saat dia itu dicaci maki orang oleh orang-orang bodoh, maka dia akan menjawab dengan kalimat yang in, indah. Kalimat yang mendamai, mendamaikan. Baik, pulang dari tempat ini diamalkan, Pak. Nah, tapi ingat, sebelum kita mengamalkan kepada tetangga dulu, ya keluarga kita dulu dong. Iya kan? Pak, saya mau nanya. Istri Bapak sering ngomong macam-macam enggak? Hmm? Bu, yang sering ngomong macam-macam Bapak apa Ibu? Hah? <laughs> Ibu. Ingat, bapak harus menjadi ibadur roh, rahman. Kalau ibu-ibu lagi pegel dasar bapak pemalas, ya itu aja sudah. ya kan Anda ibadur roh, ibadur rahman. Jangan sampai terprovokasi. Dasar mulut apa kamu? Wah, ini berarti suami bukan pilihan ini. Iya kan? Kadang kan gitu. Istri itu kalau lagi marah bapak wah, macam dasar wah. Saya tuh kawin sama kamu itu kepaksa, macam-macam kan. Iya sudah, maafin saya. Loh ini ibadur rahman ini untuk kami. Tapi kalau bapak ngomong, eh inti ngomong lagi awas intinya. <laughs> Tak solasi ini, enggak ada ibadur rahman kalau kayak gitu. Ya kan? Jadi sebelum dipraktekkan ke orang lain orang tua kami, praktekkan di dalam do, di dalam dulu. Ibu barangkali melihat bapak lagi marah, lagi apa sehingga kalimatnya kok frontal. Orang kalau marah itu bapak ibu, sekalipatnya itu kalimat macam-macam, ayam, kucing macam-macam. Ingat ibu, Ibu Ibadur Rah, Rahman. Apa? Ini lagi datang ini. <laughs> Majetubnya lagi dah datang. Jadi artinya apa? Ibadur ya sudah, bah, maafin saya, sayang. Nah, ini Ibadur Rahman itu kayak gitu warnanya. Jadi selalu membikin membikin damai terus untuk kami. Gak pernah dijadikan gede-gede urusan apapun walaupun yang didolimi adalah dirinya, tapi senantiasa yang diutamakan adalah kedamaian, kedamaian. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua jam berapa ini? Tandanya ada empat. ya kan? Yang kedua, ibadur rahman. Yang kedua tandanya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjata wa qiyama. Kalau yang pertama susah Ustaz, jangan sampai yang kedua ini enggak. Ya kan? Yang pertama kan urusan hati ini, ya kan? Ini agak berat ini. Ya sudah. Kalau memang agak berat, jangan sampai yang kedua ini enggak. Apa? Walladzina Adapun orang-orang yang dijuluki ibadur rahman ialah orang-orang yabituna yang menghabiskan waktu malamnya li rabbihim untuk Tuhannya sujada dalam keadaan sujud wa dan berdiri. Artinya apa? Malam-malam hari senantiasa rindu untuk bangun malam. Ini tanda ibadur rahman. Ini kayaknya agak gampang, Pak, daripada yang pertama. Iya kan? Masya Allah Allah itu sangat cinta kepada hambanya. Kasih. Makanya yang pertama itu berat itu urusan hati itu. Itu berat banyak orang orang nggak nggak nggak bisa di sini Ya sudah kasih yang kedua ini. Iya kan? Tangga yang kedua menjadi hamba-hamba yang dipilih apa? Rajin bangun ma bangun malam. Iya kan? Dipaksa orang tua kami bangun malam Bapak Ibu ya. Walaupun dua rokat. Atau kalau enggak Bapak Ibu kelasnya orang malas. Sholat witir, setelah sholat isak dua, nanti satunya sebelum subuh sudah itu kelasnya orang males itu iya kan <laughs> witir kan tiga ibu ya <laughs> witir itu di tiga karena dia males kontrol kami ya sudah setelah sholat isya sholat dua roka rokaat nanti satunya menjelang subuh itu sudah bangun malam itu <laughs> ini pol ini orang ini. Sudah malesnya pol itu para orang tua kami ya. Ibu bangun malam jangan ditinggal, ya kan? Tandanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Allah adalah bangun ma bangun malam. Makanya Nabi Muhammad bangun malam wajib. Bahkan ada dari orang-orang soleh itu Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan bangun malam dari usia tujuh tahun. Allah. Dari usia tujuh tahun nggak pernah meninggalkan bangun malam para orang tua kami. Bapak gagal bangun malam <laughs> usia berapa? <laughs> Ibu gagal bangun malam usia berapa? Ini mulai usia tujuh tahun orang tua kami nggak pernah ninggalkan bangun malam. Ada lagi bapak ibu lebih istimewa. Usia tiga tahun nggak pernah ninggalkan bangun malam. Siapa orang tua kami? Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu bapak ibu. Beliau itu belajar bangun malam mulai usia tiga tahun. Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? beliau tersentuh mendengar surat Al-Muzammil. Ya kan? Surat Al-Muzammil itu ayat 1 sampai 3 itu kan anjuran bangun malam, ya kan untuk Nabi Muhammad. Muhammad. Kata Abu Yazid Al-Bustami ini, "Abah, Abah, saya sekarang belajar surat Al-Muzammil ayat 1, yang kedua, yang ketiga itu maksudnya apa, Abah?" Iya kan? Ini anak cerdas. <laughs> Pengen ngajak bapaknya bangun malam, iya kan? <laughs> Ibu, kalau anak kita sekarang anak kita sekarang tiga tahun masih ahli bakta kan gitu. Tapi kalau anak dulu Bapak Ibu tiga tahun sudah belajar mengamalkan isi Al-Quran. Ini bedanya anak dulu sama sekarang. Ya kan? Pak, maksudnya surat al muzamil ayat pertama sama ketiga itu apa? Oh, itu anjuran bangun malam, Nak, tapi bukan buat inti, kata bapaknya. Itu buat Rasulullah. Karena bapaknya memikir Bapak Ibu ini anak kecil. Iya kan? Oh, buat Rasulullah, bukan buat dedek ya, kata dia, kata Abu Yazid Al-Bustami itu. <laughs> Nanti dibaca suratnya itu Abu Yazid Al-Bustami. Ya kan? Baik, akhirnya besoknya lagi Bapak Ibu, nambah lagi kan ayatnya, ayat surat Al-Muzammil nyampe ayat 20. Isinya ayat 20 adalah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau Muhammad takumu bangun malam adna min thulutsail lail eh, lebih kurang dari sepertiga malam. Anjurannya kalau bangun malam itu kan sepertiga malam. Kalau Nabi Muhammad awal waktu, belum sepertiga malam sudah bangun. Makanya Allah mengetahui keberadaan Nabi Muhammad yang kalau bangun malam itu nggak nunggu sepertiga malam. Sebelum sepertiga malam Nabi Muhammad sudah bangun. Lah kelanjutan dari itu wa taifatum minal ladina ma'at dan golongan orang-orang yang bersamamu. Lah anaknya nanya lagi, bah itu Nabi Muhammad bangun malamnya kurang dari sepertiga malam dan diikuti golongan-golongan ya kan dari kamu. Ini siapa, Pak? Sahabat, Nak. Nah, kata bapaknya, "Sah, sahabat." Ya kan? Sahabat diikuti oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu bangun malamnya kurang dari sepertiga ma malam. Maksudnya awal waktu, awal waktu gitu sampai nunggu sepertiga malam selesai kan gitu. Akhirnya itu buat-buat itu para sahabat Aladina Ma'ak itu para sahabat. Nah, baik, Mbak. Boleh nggak saya nanya, Mbak? Katanya itu. Boleh, boleh. Apa, Nak? Bah, kita kan dianjurkan ikut Rasulullah sama para sahabat. <laughs> Kata anaknya, kita kan dianjurkan niru Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat. Kenapa kita nggak bangun malam, Mbak? Setelah itulah mendengar pertanyaan itu, abahnya akhirnya nangis. Baik, nah, ayo sekarang kita bangun malam. Semenjak usia tiga tahun, Abu Yazid Al Bustami nggak pernah meninggalkan bangun malam. Hmm? Makanya beliau mendapatkan titel yang besar. Beliau kan termasuk pemimpinnya para wali Abu Yazid Al Bustami beliau itu. Ya kan? Ternyata apa? Mulai dari usia tiga tahun. Beliau nggak pernah meninggalkan bangun ma bangun malam inilah. Makanya Bapak Ibu bangun malam ini harus ini ya. Maksudnya harus ya tetap sunnah tapi diutama diutamakan sehingga disebutkan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin. Hendaknya engkau bangun malam karena bangun malam itu kebiasaan orang-orang so orang-orang soleh. Loh ini Bapak Ibu ini kenapa Rasulullah menganjurkan hendaknya kamu bangun malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Oleh Nabi Muhammad tidak disebut fadilah bangun malam tidak, tapi bangun malamlah kamu karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Artinya apa? Rasulullah ngasih gambaran kepada kamu. Kalau ente ingin jadi orang soleh, bangun malam. Hmm, iya kan? Makanya Rasulullah berkata, "Alaikum bikiyamilal lail fa busolihin. busolin. Bangunlah kamu bangun malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Kalau ingin jadi orang-orang soleh, hendaknya bangun ma bangun malam. Baru setelah itu ada fadilah. Fadilahnya bangun malam bisa apa? Bisa menjadikan apa orang tua kami bisa menjadikan terhapus segala dosa. Hanya ulama berbeda pendapat mengatakan ini dosa kecil dan yang kedua dengan bangun malam orang tua kami wa matrodatun lidai anil jismi. Ya kan? Dengan bangun malam akan tertolak penyakit dari jasadnya. Makanya ulama menjadikan bangun malam terapi kesehatan. Ya kan? Bangun malam terapi kesehat, kesehatan Bapak Ibu. Jangan-jangan kena asam urat, kesemutan macam-macam. Oh ini males bangun malam ini. Iya kan? Orang bangun malam itu Bapak Ibu sehat. ya kan? Orang bangun malam itu panjang umur Bapak Ibu. Kenapa jam 3 malam mandi biur-biur-biur salat. Iya kan? Makanya seger. Dan juga orang bangun malam itu orang tua kami wawasannya itu luas. Cara pandangnya itu nggak sumpah. Orang bangun malam itu. Ya kenapa? Karena biasa, dia biasa biasa bangun di saat orang pada hening semuanya. Jadi pikirannya itu pikiran enak semuanya. Sehingga pagi hari itu orang tua kami, dia sudah malam dekat kepada Allah, ibarat kepalanya fresh, cara pikirnya, hatinya bersih, enak. Sehingga di saat memberikan kebijakan-kebijakan itu santun. Ya. Dan juga disebutkan dengan bangun malam itu orang tua kami menjadikan suaramu itu berbobot, nilai ucapanmu itu berbobot dengan bangun malam itu. Yang menjadikan bobot materi ceramah itu bukan enaknya ceramah, tapi bagaimana kedekatanmu kepada Allah. Itulah yang menjadikan berbobot. Ya kan? Ada orang waduh kalau ngomong waduh paling enak Bapak Ibu. Bahasanya bahasa intelektual semuanya. Tapi jamaah cuma gele-gele wow ajib, ajib. Pulang nggak ngamalkan. nggak musibah ini. <laughs> Tapi ada orang ya ceramahnya pas-pasan, kadang suaranya nggak jelas Bapak Ibu, tapi pulang ngamalkan. iya kan? Ya itulah bedanya orang ahli Allah sama bu sama bukan. Jadi itu ciri yang kedua, kedua bahwasanya dia menghabiskan malam harinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ini saja insyaallah dua ini saja orang tua kami ya. Dua ini diamalkan. Bulan depan kalau ketemu lagi ditagih. Sudah jadi belum kan gitu. Kalau belum jadi berarti dikasih yang ketiga, yang keempat. Ini sudah kelas kelas terakhir ini ya kan. Ini kelas satu dua dulu ya. satu dua dulu pulang, tawadhu, merendah diri, ada orang difitnah kayak apapun sabar, balaslah dengan kalimat-kalimat yang indah. Kemudian yang kedua, berusahalah bangun malam walaupun dua rakaat, dua rakaat. Ini dua ini dulu Ibu diamalkan, nanti evaluasi bulan depan lagi. Nah, kalau ternyata dua ini susah Ustaz berarti dikasih yang ketiga nanti. Hmm, tentunya yang ketiga lebih gampang. Yang keempat lebih gampang lagi nanti orang tua kami. Allah Maha cinta kepada kita orang tua kami, makanya kita bersyukur, bersyukur mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Syukron kasiron kami haturkan kepada Ustadz Syekh Abu Hanifah yang telah memberikan ilmunya dan nasihatnya kepada kita semua. Baiklah para hadirin, para jamaah sekalian, para pendengar radioku dan pemirsa al TV di mana saja Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan yang telah disampaikan maupun di luar pembahasan kami beri kesempatan untuk dua orang pertama satu dari jamaah bapak-bapak dan satu dari jamaah ibu-ibu satu orang satu pertanyaan. Silahkan untuk jamaah Bapak-bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, uh, yang pertama, uh, bagaimana kiat-kiat Eh, ketika kita bangun malam, katakanlah jam 2 pagi. Bagaimana kiat-kiat agar subuhnya nggak ketinggalan, Ustaz? Itu yang pertama. Eh, kemudian yang kedua mungkin di luar tema. Eh, bagaimana hukumnya jika kita sholat kepada imam yang e, isbal? Isbal. Iya. Apakah sholatnya e, sah atau bagaimana? E, saya kira itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu. Baik, dijawab dulu. Pertanyaan yang pertama adalah tadi apa? Kiat-kiat agar supaya bangun malam subuhnya nggak kesia nggak kesiangan jadi gini para orang tua kami bangun malam itu harus dilatih nggak boleh kiang kiangan kalau lagi kiang jam 2 ya kan sampai setengah empat tapi setengah empatnya tidur hilang subuhnya itu dijamin itu nggak bisa dilatih dulu bapak ibu ada seorang istri cerdas melatih suaminya bangun malam tapi ditempo tiga tahun Ya kan? Melati bangun malam di tempo tiga tahun. Tahun pertama apa orang tua kami? Istrinya mah istiqomah bangun malam. Setiap selesai bangun malam dibisikin, "Bang, bangun malam, Bang." "Bang, bangun malam." "Iya, Dek. Walaupun Abang duduk tok, yang penting bangun malam." Eh, duduk bener. Duduk di ranjangnya. 45 menit belak tidur lagi orang tua kami. Setahun, Ibu. ya kan? Akhirnya tahun yang kedua orang tua kami bangun, "Bang, Daripada duduk tok kayak gitu bang, ambil wudhu aja, setelah itu tidur lagi nggak apa-apa, <laughs> ya kan? Biar dapat pahala ngambil lo wudhu, ya kan? Dapat pahala ngambil lo, ngambil wudhu, bener ibu, ya kan? Awal kali satu dua tiga sampai berapa kali itu orang kalau nggak biasa bangun malam walaupun ngambil wudhu, tetap setelah wudhu tidur lagi bu, karena nggak biasa, ya kan? Akhirnya bener Bapak Ibu, tahun yang kedua sama. Setelah ngambil wudhu tidur lagi, selimutan, kedinginan kan, belak tidur lagi. ya kan? Tahun yang ketiga orang tua kami karena sudah setahun dia ngambil wudhu terus Bapak Ibu, akhirnya ada bekas wudhu. Mata itu yang ngantuk kalau kena kena bekas wudhu nggak bakal ngantuk dia, hilang. Akhirnya apa? Di saat dia sudah ngambil wudhu duduk akhirnya dia duduk nggak bisa tidur jadi katanya <laughs> nggak bisa tidur ya sudah bang kalau nggak bisa tidur dua rakaat bang ayo abang abang jadi imam saya ngikut di, belak, di belakang. Ini apa? Kecerdasan seorang istri mengajari suaminya bangun malam dengan tempo tiga, ta tahun. Ya kan? Ya proses gitu dua dua Setelah itu tidur. Makanya dari sini untuk bangun malam jangan terlalu jangan terlalu apa? Jangan terlalu keawalan. Jam dua. yo ya dijamin tuh jam 2 subuhnya hilang. Atau mengambil sudah sepertiga akhir sudah. Sepertiga akhir itu setengah empat sudah. Setengah empat, setengah jam, jam empat sudah subuh. Sudah sudah subuh nggak usah tidur lagi sudah. Olahraga nanti ya kan? Apa persiapan untuk untuk untuk kerja. Karena kalau tidur dijamin bablas. Ya kan? Makanya jadi ambil sepertiga akhir sudah. Sepertiga akhir itu memang waktu yang paling utama sepertiga akhir. Waktu yang paling utama sepertiga akhir ya setengah empat itu. Itu sudah itu dua rakaat saja nggak apa-apa istiqomah. Selebihnya kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kalau engkau ingin bangun malam itu mudah dan nggak kesiangan subuhnya, Sebisa mungkin siangnya ada tidur koilula. Hmm, tapi kalau kelas pekerja kan nggak bisa ini, ya kan? Kelas pekerja nggak bisa makanya, insya Allah jadi karyawannya dijata berapa tahun gitu. <laughs> Nanti jadi pengusaha. <laughs> Kan enak. Kalau jadi pengusaha bisa ngatur wak waktu kan gitu. Jadi tidur koi lula itu penting. Tidur koi lula itu akan bantu bangun malammu subuhnya nggak bakal kesiangan. Seperti hanya sahur akan bantu puasamu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Makanya tidur koilula sebelum duhur itu sunnah. Akan membantu bangun ma bangun malam. Tapi andaikan nggak nggak bisa itu ya sudah bangun malam hanya di sepertiga ah, sepertiga akhir sudah setengah empat atau kalau setengah empat masih keawalan ya sudah jam empat kurang seperempat subuh kurang lima belas menit ya sudah itu itu sudah kelasnya kelas pol itu iya kan <laughs> Subuh kurang 15 men menit itu ngambil wudhu aja 5 menit, pakai sarung 5 menit, sholatmu 5 menit sudah genep sudah itu, <laughs> ya kan? 5 belum nggak apa-apa orang tua kelas pemula, biar subuhnya nggak kesia, nggak kesiangan. Satu tahun, dua tahun orang tua kami nanti akan ada kerinduan menam, menambah, ya kan gitu. Terus kalau memang nggak kesiangan ya jangan lupa dibiasakan nitip-nitip ya kan tolong nanti dibangunin bari saya ketiduran ya maksudnya ikhtiar-ikhtiar kayak biasanya pakai beker apa semuanya tetap ditempuh ya kan? Tetap ditempuh itu karena itu juga termasuk menjadi mudah kita bangun su subuh. Tapi ingat jangan salah paham. Paling sedikitnya bangun malam jamaah sholat isya dan jamaah subuh. Disebutkan kapan kau berjamaah sholat isya fakaan nama yakumu nisfal lail. Jika engkau berjamaah sholat isya seakan-akan kau telah menghidupi separuh malam pahalanya. Ya kan? Yang sholat berjamaah isya di masjid maka dia telah mendapatkan pahala menghidupkan malam separuh malam. Kemudian ditutup dengan berjamaah sholat subuh. Fakaan nama yakumu kullah laila. Hmm. Seakan-akan dia menghidupi sepanjang malam. Makanya jangan lupa, ya kan, bangun malam semangat subuhnya lolos. Hmm, hilang bangun malamnya enggak, minimal isak subuh berjamaah. Tengah-tengahnya ambil dua rakaat sudah. Setelah itu istirahat lagi buat persiapan sholat su, sholat subuh. Kemudian para tua jangan lupa minta sama Allah, ya Allah, bimbing saya ingin bisa bangun ma malam. Insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sholat berjamaah kepada orang yang musbilul izar. Musbilul izar itu dibenci oleh Allah. Allah tidak bakal memandang orang yang musbilul izar. Musbilul izar itu eh, pakai baju sarungnya di atas mata kakinya, ya kan lengannya di eh, lengan bajunya lebih daripada apa pergelangan tangannya. Tapi ingat, yang dimurkai oleh Allah itu yang ada sebabnya apa khuyala'a karena som sombong. Orang zaman dulu itu Bapak Ibu ada pamer-pameran baju. Jangankan zaman dulu, anak zaman sekarang Anda tengok. Di Jawa Timur di pesantren itu Bapak Ibu kalau pakai sarung ngelesot. Kenapa? Biar kelihatan BHS-nya. Loh. Jadi sarungnya tuh ngelesot, serut gitu. Loh, ini yang dibenci oleh Allah. Abu Bakar itu orang tua kami kalau pakai sarung musbilul izar. Abu Bakar itu kalau pakai sarung mobrot-mobrot di bawah mata kakinya. Tapi Abu Bakar ahli surga. Kenapa? Karena memang Abu Bakar perutnya gendut. Ya, jadi melorot-melorot gitu orang tua kami. Kalau pakai sarung loh. Yang menjadikan musbirul izar dimurkai oleh Allah itu yang sombong. ya kan? Memang lebih utama mana Pak Ustadz? Pakai pakai celana di atas mata kaki ataukah di bawah mata kaki? Jelas pakai celana di atas mata kaki mata kaki. Tapi kalau ada orang pakai celana di atas eh, di bawah mata kaki, ente jangan seudon. Iya kan? Oh, itu masuk neraka itu. Yang nggak boleh itu. Lah, ini nggak bener kayak gitu. iya kan? Artinya adalah itu ilmu untuk diri kita sendiri sendiri. Loh, pertanyaannya, berjamaah kepada orang yang musbilul izar bagaimana? Musbilul izar tidak menjadikan membatalkan solat, iya kan? tidak menjadikan membatalkan so, solat. Yang membatalkan sholat itu jelas. Yang membatalkan sholat itu jelas nanti kita bahas, Iya kan? Tiga gerakan gede berturut-turut kejatuhan najis, Iya kan? Makan sesuatu di dalam sholat, ngomong di dalam sholat, ini membatalkan so, solat. Tidak ada musbilul i, izar. Nah pertanyaannya, mengurangi jatah pahala ataukah tidak, Pak Ustadz? Iya kan? Kalau jatah makmum enggak. Kalau bagi imam ini gimana Pak Ustaz? Imam sebisa mungkin memang imam yang diutamakan adalah imam harus pandai dalam arti ngerti cara pakaiannya bajunya seperti apa. Ya ini kekurangan imam saja. Tapi tidak akan mengurangi jatah keutamaan sholat berjamaah bagi mak makmum. Jadi sholat berjamaahnya sah ya kan sholatnya juga sah, pahalanya adalah butuh. itu hanya urusan dengan dia saja. Tapi kita sebagai makmum husnudon, mudah-mudahan dia bukan tujuannya som, sombong. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Ada lagi? Cukup. Cukup baik. Jangan lupa orang tua kami informasi yang sudah kangen dengan guru kita Buya Yahya. Mungkin insya Allah bisa nanti bertemu tanggal Empat Robiul Rabiul ya, oh, Rabiul Awal Empat Rabiul Awal atau Empat Desember nanti ada Maulid Akbar di Al-Bahjah Cirebon mangga nanti yang mau ikut-ikut rombongan sok ikut ke sana orang tua kami ya jadi tanggal berapa Empat Rabiul Awal hari Ahad ya 4 kan? Rabiul Awal hari Ahad mangga yang mau hadir-hadir katanya di sini alhamdulillah ada rombongan beberapa bis ya kan yang mau ikut ikut daripada sendirian mah mending bareng rami ya kan sendirian naik motor mau ngobrol sama siapa antum <laughs> kalau rame banyak kan enak Bapak Ibu ya dan di sana insya Allah difasilitasi orang tua kami untuk tempat tidurnya apa semuanya insya Allah difasilitasi semuanya ya. baik ya tanggal 4 Desember atau 4 Rabiul Awal hari Ahad pagi. Tapi katanya rombongan dari sini, insya Allah itu berangkatnya Sabtu pagi sekalian ziarah Sunan Gunung Jati. Nanti langsung ke pon, ke pondoknya mau ikut-ikut tinggal daftar ke panitia nanti. Baik ini saja kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah ya Allah kami ingin menjadi hamba-hamba yang kau pilih ya Allah kami ingin menjadi hamba-hamba yang kau istimewakan ya Allah. Maka permudah kami ya Allah untuk memenuhi syarat-syarat tersebut ya Allah. Jadikan ya Allah kami menjadi hamba yang tidak sombong, Jadikan kami ya Allah hamba yang senantiasa mengutamakan kelembutan ya Allah. Tawadu, merendah diri ya Allah. Begitu juga ya Allah, permudah bagi kami ya Allah untuk membalas kebaikan kepada orang yang memfitnah kami ya Allah. Membalas kebaikan kepada orang yang mencaci maki kami ya Allah. Membalas kebaikan kepada orang yang memusuhi kami ya Allah. Sungguh kami ingin menjadi hamba-hamba yang Kau pilih ya Allah. Kami terenyuh mendengar cerita dari para kekasihmu, para sahabat, cucu Nabi Muhammad. Mereka semuanya hatinya adalah hati yang bersih ya Allah. Maka kami pun kami rindu ingin menjadi hati yang bersih ya Allah. Dan yakin hati yang bersih akan mengundang ridhomu. Hati yang bersih akan mengundang surgamu. Maka jadikan kami masuk surga dengan hati yang bersih ya Allah. Masuk surga dengan hati yang bersih ya Allah. Masuk surga dengan hati yang bersih ya Allah. Begitu juga ya Allah kami rindu ingin bangun malam ya Allah. Beri keistiqomah untuk bisa bangun malam ya Allah. Anak-anak kami permuda bisa bangun malam. Keturunan kami permuda bisa bangun malam. Istri kami permuda bisa bangun malam. Suami kami permuda bisa bangun malam. Dan jadikan kumpulan ini kumpulan ahli bangun malam ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang mulia dengan bangun malam kami ya Allah. Begitu juga ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak dan kau lebih tahu ya Allah. Dosa kami sangat banyak. Dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa anggota tubuh kami sungguh sangat banyak ya Allah. Akan tapi kami yakin Engkau dat Maha Pemurah, Engkau dat Maha Pengampun, maka ampunilah segala dosa-dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkan dari kami sifat putus asa ya Allah. Jauhkan dari kami sifat putus asa ya Allah. Yang ada ya Allah beri semangat untuk semakin dekat kepadamu ya Allah. Jadikan kami ahli Al-Qur'an, jadikan kami ahli solat Jadikan kami ahli sedekah Jadikan kami ahli kebaikan ya Allah Dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surgamu ya Allah Siapapun yang duduk di tempat ini Yang mendengarkan suara ini Yang menyaksikan acara ini Jadikan beliau-beliau ahli surgamu ya Allah Jadikan beliau-beliau ahli surgamu ya Allah Dan jadikan rumah tangga kami ya Allah Rumah tangga yang indah Suami yang senantiasa mengayomi istri Istri yang senantiasa nurut, patuh kepada suami. Keindahan di dalam rumah tangga kami wujudkan, Ya Allah. Dan munculkan dari rumah tangga kami, Ya Allah. Anak-anak generasi yang soleh, soleh, Ya Allah. Adapun yang belum menikah, jauhkan dari urusan zina. Zina. Yang belum menikah jauhkan dari urusan mukaddimah zina. Yang saat ini sudah merajalela ya Allah. Perzinaan terjadi di mana-mana ya Allah. Akan tapi yang duduk di tempat ini. Yang mendengarkan suara ini. Yang menyaksikan acara ini ya Allah. Jauhkan dari dosa zina yang hina kau hinakan ya Allah. Andaikan ada orang yang pernah terjumur dalam dosa zina ini ya Allah. Maka kami mohon ampunilah dosa-dosanya. Yang pernah terjerumus ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Untuk menjadi hamba yang bertaubat kepadamu ya Allah. Dan di saat dia bertaubat kepadamu. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami. Dalam keadaan to'at dan sehat walafiat. Dan kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Kabulkan haja-haja kami ya Allah dan Kau lebih tahu ya Allah apa haja kami. Mohon dikabul, mohon dikabul, mohon dikabul ya Allah.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 Baca Fatihah satu kali, mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, khususnya guru kita Buya Yahya. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi anhum waladdallin amin terima kasih mohon maaf jangan lupa selalu doakan kami wabillahi taufik wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan berakhirnya pemajaan oleh guru kita Ustaz Syekh Abu Hanifah maka berakhir pula kajian rutin pada malam hari ini saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis.